Mengenai tahun penggalangan dana korban e, bencana, apakah diperbolehkan membentuk koordinator dalam bentuk kota amal untuk sumbangan yang nilainya kecil yang harus transfer bank? Ini teknis, ya, teknis saja. Itu semuanya diperbolehkan ketika ada hajat. Selesai hajat ditiadakan. Teknis, misalkan e, disepakati masih bisa antum di rumahnya ada jaringan begitu dimasukkan nanti siapakan diambil ada yang di seribu, lima ratus, dua ribu, lima ribu apa diambil. Nanti kemudian oleh, oleh timnya dibongkar, dihitung semuanya ada berapa. Nanti dibentukkan uang besar, ditransfer kepada uh, tim yang ada di sana. Lalu namanya teknis. Selesai, ketika selesai hajatnya. Enggak setiap hari, enggak setiap saat. Harakallah. Bisa. Harakallah. Nah. Bagaimana jika mu'anakoh berangkulan dilakukan di lingkungan yang menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan LGBT. Dalam kondisi masyarakat belum tahu ilmunya, apakah tetap dilakukan atau dihindari. Itu namanya tidak aman dari fitnah. Paham ya? Tadi kan dikatakan fitnah itu mungkin dari kamunya terfitnah. Atau e, orang lain tadi terfitnah. Atau pihak ketiga yang menyaksikannya. Yang ini pihak ketiga. Dianggap wah ini rupanya anggota ini, anggota ini ah, bahaya. Maka tinggalkan. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui lingkungan dan kebiasaan masing-masing tempat. Difahami ya? Tapi e, ketika tidak ada dugaan seperti ini, normal dengan keterangan yang yang disebutkan di atas. Bagaimana cara bertaubat dari kewaliman yang kita lakukan kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya? Yang pertama ya, banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza Kemudian mungkin dengan cara barakallahu disebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang yang terjadi ini, Kalau dia orang baik dan segala macamnya, sanjung dipuji kebaikan dia di tempat-tempat yang kita pernah membolimi dia di situ. Ini tempat yang semua apa lagi? Selebihnya nanti di mahkamah akhirat. Para kuasit. Bagaimana kita menagih utang seseorang yang sudah meninggal. Namun nggak diketahui ahli warisnya. Sedangkan kita belum mau mengikhlaskan hutang tersebut. Masya Allah. Tidak mana sih ya ini. Hah? Lene ana ahli waris tidak apa-apa, antum datang ke dia nuntut hanya antum. Ya kita wis wong wis mati, kono ahli waris sisan. Antum cek jemis gak iso. Aku durung ikhlas. Ning ning ning ning hari kiamat ya wis. Ya haknya antum, cuman ya dianjurkan eh, yang rahmah. Antum kasih sayang kepada orang lain, barakallahu fikum dalam seperti Bagaimanakah hukum menghindari aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat? Misalnya menghindari pajak. Belum tentu. Ini bahasanya itu masih terlalu umum ini, Evan. Terkait dengan masalah pajak ini, barakallahu hikum, ada perincian cukup panjang di kalangan para ulama kita ya, Pak. Yang pertama terkait dengan masalah barang yang kena pajak, yang kedua terkait dengan kondisi negara. Enggak semudah kamu pahami. Taib itu kalau barang-barangnya orang-orang kafir dikasih pajak boleh, tidak ada masalah. Yang menjadi pembahasan pajak untuk apa namanya barang-barangnya kaum muslimin. Ini yang uh, dilarang oleh, orang Islam. Dalam Islam sudah ada zakat, sudah ada macam-macam ya. Taib. Anggaplah yang kedua sekarang ini. Untuk yang pajak-pajak yang yang batil tadi itu. Itu hukumnya kembali kepada kondisi negara. Kalau sebuah negara, sebuah bangsa itu tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada pajak dari masyarakatnya. Maka syar'i pajak. Bukan perkara yang haram. Perkara yang syariatkan, dianjurkan, dimasukkan dalam bab ta'awun alal firih takwa dengan pemerintah. Kalau demikian kondisinya ini pajaknya bukan haram, dianjurkan bahkan bahkan wajib dikarenakan e, terkait dengan kebutuhan sebuah bangsa. Kerja di kantor pajak yang demikian boleh. Paham ya? Nah, dikarenakan perkara yang boleh. Tapi kalau bangsanya atau negaranya kaya, makmur, eh, apa namanya kaya alam segala macamnya, nggak usah pakai pajak, harus ngadek guys. Eh, pajak itu malah nggak nggak diperlukan sama mereka. waalaikumsalam Maka tidak boleh untuk mengambil pajak, menarik pajak dari harta kaum muslimin. Negara kita yang mana ya, Pak? Negaranya antum ini negara yang harus uh, memerlukan namanya pajak apa apa nggak perlu? Ya pemasukan ya ada, pajak ya ada. Saya mau tanya, mayoritasnya dari mana? Hah? Dari pajak. Itu karena terpaksa narik pajak atau memang eh, enak dengan pajak begitu? Iya, Pak. Saking enaknya dikai pajak atau dari pajak. Dari pajak. Ya. Ya ada misalkan apa pemasukan apa dari apa gitu eh, hasil buminya atau hasil lautnya atau hasil udaranya atau tidak ada. Hah? Hah? denda itu dari daerah menuju ke sana. Bukan negara masa nggak punya nggak punya pemasukan asli dari uh, kekayaan lautnya, kekayaan alamnya ada. Loh, malah betul apa aja? Oh, bukan kemudian keuntungan keuntungan aset tidak ada. Usaha. Ah masuk negara. Tapi mayoritasnya pajak bang, Karena memang di, di, di, diolah sama orang lain, kita dapat pajaknya gitu. Nah, eh? Nah, ya, intinya apa? Intinya semuanya ada, hasil alam ada, kekayaan bumi ada, tapi yang paling banyak dari Nah, Nah, tambah pajak dilewang wis. Gak cukup. Terlalu besar negaranya. Nah iya, kalau sih akhi, mau apa lagi? <laughs> Hmm. Terus mana? Ya sudah. Nah, dari sini uh, jangan menghindar dari pajak. Yang dibahas apa hukumnya kan gitu ya? Jawabannya adalah jangan menghindar dari pajak. Buka diem. Jadi negaranya eh, antum ini kalau gak, gak ada pajak gak bisa katek. Yang pertama. Sisi yang lain, anggaplah itu pajak yang diharamkan secara syariat. Tapi pemerintah itu mewajibkan. Di sini fatwanya para ulama kita, terutama yang, yang di zaman sekarang ini, Syekh bin Ba Syekh bin Uthai bin Syekh bin Hadin, dan juga mengatakan kasih. Mengamalkan sabdanya Rasulullah SAW, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak dengarkan taati penguasa kamu walaupun penguasa itu mengambil hartamu, hartamu atau mencabut punggung kamu. Kasih. Kasih ya, akhi. Lillahi ta'ala. Hmm? Alhamdulillah. Barakallahu itu. Besar Ustaz. Iya besar itu karena usaha kamu besar. Coba usaha kamu kecil, ya kecil juga. Ya apa ya? Lo gak diem. Saya mau tanya, pajak yang diminta pemerintah itu 100% dari hasilnya antum? Enggak kan? Enggak kan? Berapa? 10 20 30 Paling tinggi 30 Nah, itu kan usahanya masing-masing, Pak. Paling tinggi 30 Yang, yang, yang pernah saya dengar ya, 30 dari laba bersih. 30 persen, 70 persen itu atom. Dipahami ya? Nah, ya, yang difatwakan adalah para orang suka kasih ke mereka. Dan niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala untuk mengamalkan riwayat tadi. Isma wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Nah, iya. Pajak rumah, pajak bumi dan bangunan. Kasih. Berapa sih pajaknya itu? Belum mulai awalnya 20 ribu. Ya kan tergantung yang punya. Satu rumah paling berapa? Saya paling kemarin kena berapa pak? Empat puluh ribu apa ya? Empat puluh ribu. Lagi <laughs> rumah itu ditaksir harganya 3 miliar. Berapa wajahnya? Hah? Loh, ngasih sejuta, dikit. Loh, orang itu bisa beli rumah 3M. Berarti kan uangnya kan jutaan. Pajaknya cuma itu 750 sedikit kasih kan pajak mobil piro? Hah? Tahunan, enggak enggak ya tiap tahun ya tergantung mobilnya itu. Larang Ustaz pajak 10 juta. Mobil apa kok niku? Nah, mobil Alphard. Dan ya, iya salah kamu dewi. Coba kamu mobilnya mobil apa namanya? Uh, eh, hijet. <laughs> ya ya, hijet. Berapa pajak? Paling 500, 700. Nah iya, antum bisa beli Alphard berarti antum memiliki uang yang banyak. Kasih. Nah, Itu sih gampang kecil. Usaha. Eh, saya, saya sudah punya pabrik besar. Ya kasih. Hanya udah berapa? Miliaran. Ya kamu menghasilkan berapa? Ratusan miliar. Ya sudah. Cuma 30% paling maksimal. Yang 70 itu antum. Artinya antum tidak rugi. Nah gitu ya. Kalau diminta misalkan usahanya antum 100 pajaknya ratus, ya itu ya kelimpungan. Yang mending nggak usah usaha aja sudah. Nah, gitu ya. Nah, itu usahanya dapat 100, diminta cuma sepuluh, dua puluh Kasih. Ah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, kasih. Mengamalkan satu Rasul, isma wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Barakallah. Itu sudah kita sampaikan kepada ikhwan-ikhwan kita para ikhwan-ikhwan yang punya usaha-usaha besar, yang punya pabrik, yang punya CV, yang punya macam-macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hmm, ya banyak kan sih ya <laughs> gitu gitu. Si si si si ada tanya sih. Antum ketika diambil pajaknya itu rugi atau untung? <laughs> masih untung. Oh masih untung. Iya cuman jadi berkurang keuntungannya. Ayo untung alhamdulillah ya. Tunaikan. Barakallah. Gitu ya. Tunaikan. Ya kalau nggak mau ya sudah, nggak usah punya rumah, nggak usah punya kendaraan, nggak usah punya taman, nggak usah macam-macam. Kan enak, nggak ada pajak. Hmm? Nah, misalkan uh, tinggal di kolong jembatan, ada pajaknya nggak? Ada, ada, ada pajaknya? Nah, <laughs> pajaknya cuma satu, diangkut, diangkut. Ya Nah, iya. Antum punya rumah, ya sudah, resikonya bayar pajak. Antum punya sepeda motor, mobil, bayar pajak. Dibayari baru. Makanya antum kalau beli sesuatu menyesuaikan dengan pajaknya tadi itu. Ya, cok gaya-gaya punya uang segini langsung beli mobil Alphard. Barang kena pajak yang ngeluh deh. Ya, kena pajak yang ngeluh, kena spare yang ngeluh. Dibeli sesuai dengan kemampuan masing-masing. Barakallahu tunaikan untuk mengamalkan riwayat di atas dan fatwa para ulama kita